Oh. Hadihi haqa'iqun syar'iyyatun. Demikianlah hakikat daripada syariah ini. Sabilu ma'rifatiha wa fahmiha hakul fahmi bahwa jalan untuk mengenalinya mengenal hakikat syariat itu dan untuk memahaminya dengan hakul fahmi dengan pemahaman yang sebenar-benarnya as-sairul mustamirru fi talabil ilmi ialah dengan menjalani upaya yang mustamir yang terus menerus fi talabil ilmi dalam menuntut ilmu yaitu ilmu agama ini ilmu kitab was sunnah wal julu wal julusi fi halaqatihi dan duduk di halaqah-halaqahnya ibtigha'a amardotillah semata-mata mengharapkan ridha Allah wabtigha'a tafsirin nafsi bil haqqi dan mengharapkan upaya untuk tafsirin nafsi untuk memelekkan hati jiwa bil haqqi untuk jiwa itu, hati itu menjadi melek terhadap kebenaran. Mampu untuk melihat kebenaran itu sebagai kebenaran. Wa min thamma tafsiril ghairi juga duduk di halaqah ilmu dari sana pula wa min dari sana pula diupayakan adanya tafsiril ghair menjadikan orang lain mengerti melihat kebenaran itu sebagai kebenaran fa khairul hasanati maka adalah merupakan perbuatan hasanah perbuatan baik yang paling baik wa afdalil qurbati dan seutama-utama perbuatan mendekatkan diri kepada Allah wa azkal ibadati dan ibadah yang paling suci ialah aywafiqakallahu ayyuhal muslim ialah bila Allah memberi taufik kepada engkau, membimbing engkau wahai muslim litata'allama ilman syariah untuk membimbing engkau untuk belajar ilmu syariah thumma ta'udu bihi ila ikhwanikal muslimina da'iyan wa mualliman wa mubashiran wa muhadziran wa nasihan wa mujahidan kemudian setelah engkau belajar ilmu ini engkau kembali kepada saudara-saudaramu sama muslimin untuk menjadi dai mengajak mereka kepada syariah ini kepada ketaatan kepada syariah ini Mualliman dan untuk menjadi mengajar Mengajari mereka ilmu Wa mubasyiran dan memberi kabar gembira kepada mereka Tentang Fadailul amal Keutamaan amalan-amalan Muhaddiran dan memberi tahdir Peringatan kepada mereka saudara-saudaramu sama muslimin dari bahaya ancaman api neraka, ancaman kesesatan, wanasehan wa mujahidan dan juga engkau setelah belajar itu menjadi penasehat yang menasehati saudara sama muslimin dan menjadi mujahid yang berjihad di jalan Allah semua itu setelah engkau belajar ilmu ini ya kama imam imamuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik sebagaimana yang dilakukan oleh imam kita yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau melakukan yang demikian fakana tailata muksihi wa ghaliba muksihi fil masjidi beliau sepanjang hidup beliau dan mayoritas dari waktu beliau, masa hidup beliau itu beliau tinggal di masjid yu'alimul jahila mengajari orang yang jahil supaya melek ilmu mengentaskan manusia dari kejahilan tentang agamanya Woyuktil yuftil mustafti memberi fatwa kepada orang yang minta fatwa ya Woyuktil uh, ah, Alawiyatil jihad Uluwiyatil jihad dan beliau juga menekankan betapa utamanya amalan jihad fisabilillah wa wajah as-saraya menyiapkan pasukan-pasukan tempur wa yu'allimun nasa mengajari manusia ilmu nah, itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihadhihi sunnatil wa bihadhihi sunnatil majidati dan dengan sunnah yang mulia ini perangnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini akhada ashabul kiram para sahabat beliau mengambil dan berpegang dengan sunnah yang demikian itu wa ala ra'sihim al khulafa ar rasyidun al khulafa ar rasyidun yang paling utama dari para sahabat Nabi dalam hal ini paling utama dalam mengambil dan berpegang dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para khalifah-khalifah yang terbimbing yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ridwanullah alaihim ajma'in. وما نصيحة أبي هريرة رضي الله عنه لأهل السوق في المدينة عن الأذهان ببعيدة kata Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah dan nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada penghuni pasar ketika berkunjung eh, ketika di di Madinah setelah wafatnya Nabi itu anil adhani dan nasihat Abu Hurairah tidaklah jauh dari apa yang kita pikirkan tentang kejadian ini. Bagaimana kejadiannya? Fakat ghada ilal masjidi Abu Hurairah pagi-pagi berangkat ke masjid Summa ghada ilal suki. Kemudian setelah dari masjid beliau ke pasar. Wa kana qad kharaja minal masjidi. Dan ketika beliau keluar dari masjid, wa huwa zakhirun bi halaqatil ilmi wa dzikri wa dzikri syar'i wal qiraah Sementara masjid waktu itu, Masjid Nabawi waktu itu zakhirun penuh dengan atau dihiasi dengan berbagai halakoh-halakoh, halakoh ilmu, halakoh zikir yang syar'i, halakoh qiraah, ya, halakot dengan bermacam-macam halakoh. Ada halakoh yang sedang zikir, ada halakoh yang sedang tolabul ilmi, ada halakoh sedang membaca Al-Quran walhasil penuh masjid dengan berbagai halakoh waktu itu uh, eh, halakat kullun yarghabu nau'an min anwa'il ilmi wa min anwa'il ibadati semuanya menginginkan atau menuju kepada satu macam dari macam-macam ilmu ya, eh, dan ada pula dari halakoh itu yang membahas satu macam daripada macam-macam ibadah atau sedang menjalankan satu macam dari macam-macam ibadah. Wa kharaja Abu Hurairah min indihim wa nada fi ahli suq. Abu Hurairah keluarlah dari masjid itu yang penuh dengan halakoh tersebut kemudian teriak Abu Hurairah di pasar Madinah dekat masjid. Ya ahlas suq, wahai penghuni pasar, ma'ah jazakum. Betapa lemahnya kalian ini, katanya Abu Hurairah. Betapa lemahnya semangat kalian ini. Kalau ada para penghuni pasar waktu itu tanya, lu ada apa? Kok engkau mengatakan kami ini seperti itu? Qal Abu Hurairah menjawab Miratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksamu fil masjidi wa antum hahuna. Warisan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagi-bagi di masjid. Kok kalian ada di sini? Hah? Fakharaju musri'ina ilal masjidi. Mereka pun keluar dari pasar itu bersegera bergegas-gegas menuju ke masjid. Ya. jauh kemudian mereka pulang dari masjid itu kembali lagi ke pasar faqalu ma syai'an. Mereka menuju ke Abu Hurairah kemudian menyatakan kepada Abu Hurairah, "Loh, kami tidak melihat apa-apa di masjid. Kok kamu bilang warisan Rasulullah dibagi-bagi di sana?" Faqala maka Abu Hurairah menyatakan, "Wa madza ra'aitum?" Apa yang kalian-kalian uh, eh, apa yang kalian lihat di masjid itu tadi? Kalau ra'aina hilaqan. Mereka bilang kami melihat berbagai halakoh. Halakoh. Halakoh itu uh, sekelompok orang yang duduk dengan formasi bundar begitu. Itu namanya halakoh kami melihat di sana adanya halakoh halakoh ada halakotun Halakotan halaqatan yatadzakaruna hal halal wal haram. Ada halakoh yang saling mengingatkan tentang apa eh, hukum halal dan haram. Wa halaqatan yaqra'una fihal Qur'an. Eh, Qur'ana. Juga di situ ada halakoh yang eh, dibaca, mereka membaca Al-Qur'an padanya. Wa halaqatan Allah tabaraka ta'ala ada pula halakoh yang sedang berzikir kepada Allah Ta'ala kami hanya melihat itu mana itu pembagian harta warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qala daka miratu miratu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah menyatakan itulah sesungguhnya warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dibagi yaitu amalan-amalan tersebut ilmu eh, eh, ilmu tentang halal haram ilmu tentang bacaan Al-Quran ilmu tentang lafat-lafat zikir yang dituntunkan eh, itu semua adalah warisan Rasulullah SAW sedang dibagi demikian uh, yang menunjukkan pada kita bahwa umat Islam harus uh, mempunyai semangat guna uh, apa bersegera dan bergegas untuk mendapatkan warisan dari Rasulullah SAW peninggalan beliau yaitu ilmu syar'i tersebut ilmu kitab was sunnah ini فكلمة الإحسان يا أبناءنا الكرام ويا إخواننا الفضلاء maka kata al-ihsan itu sendiri wahai anak-anak kami yang mulia wahai saudara-saudara kami yang mulia adalah kalimatan azimatan jalilatal qadri wasi'atal ma'ani adalah suatu kata yang agung dan sangat mulia kedudukannya serta sangat luas maknanya ihsan itu biha itu dari sisi la nastati'u hasraha fi maqamin wahidin tidak bisa kita batasi makna kalimat ihsan itu pada satu kedudukan ya tetapi luas meliputi segala amalan taat ya itu di sana ada ihsan iya wa hasbuna ma dawanna ma dawanna huna ala sabilil ikhtisar dan cukup bagi kami untuk menggambarkan betapa luasnya makna ihsan itu ya uh, seperti apa yang Dawan Nahuhuna yang telah kita tuliskan di sini eh, dalam bentuk yang ringkas liya'lama wa yafhama liya'lama wa yafhama untuk supaya diketahui eh, dan difahami ya wa ya, eh, wallahu a'lamu wa ahkamu wa arham dan Allah itu maha tahu dan maha sempurna hikmahnya dan maha memberi rahmat. Iya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyatakan wad dalilu dalilnya ihsan itu ialah qaulu ta'ala firman Allah ta'ala Allah ma'al ladzina taqaw wal hum muhsinun. Sungguhnya eh, Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan dia Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah wa awrad al-muallif rahimahullah dan di sini eh, eh, al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah telah mulai membawakan minal adillati alal ihsani E, dalil-dalil yang menunjukkan adanya ihsan. E, Qaulullah azza wa jalla ialah firman Allah yang maha agung dan maha mulia, "Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun." Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Surat An-Nahl ayat ke-128. Kultu uh, eh, Aku katakan Wayakfihim syarafan Dan adalah merupakan eh, Dan cukup bagi mereka ini Satu kemuliaan Ialah Annallah ma'ahum Bahwa Allah beserta mereka Wa man kana Allah ma'ahu Maka barang siapa yang Allah beserta dia la ya fainau la yadhi'u maka dia tidak akan tidak akan hilang wala yumkinu ayyan dan tidak mungkin akan menyimpang dari jalannya wala yakhibu la fid dunya wala fil barzakhi wala fil akhirah dan tidak bakal yakhib rugi tidak bakal rugi tidak di dunia tidak di alam barzakh dan tidak pula di akhirat. Kalau Allah besertanya, maka eh, semuanya akan menjadi mudah. Ya. Sebab ini janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya itu gampang. Ya, sebelum ditempuh urusan itu kelihatannya bulat nggak karuan tapi karena tawakal kepada Allah bertakwa kepada Allah eh, maka Allah beserta dia akhirnya jadilah gampang urusannya nah, karena bertakwa kepada Allah ومن يتق الله يجعل له من أمره ومن يتق apa Eh, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan eh, Allah eh, berikan kepadanya rizki dari arah yang sama sekali dia tidak duga dan Allah jadikan jalan keluar bagi dia dari segala problem yang sedang dia alami. Takwa. Karena apa? Allah beserta dia. Ya. Ketika terjadi fitnah, eh, terjadi kesamar-samaran mana yang hak, mana yang batil, ya, maka juga dengan takwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia furqan. Furqan yaitu kemampuan membedakan al-haq dari al-batin. Kemampuan membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Mana yang uh, jahil, mana yang helen, Mana yang tauhid, mana yang syirik. Mana yang halal, mana yang haram. Ya, mana yang sedek, mana yang kadib, mana yang uh, jujur dan mana yang dusta. Semua itu menjadi jelas dengan takwa Allah. Perkara itu, batasan-batasan itu tadi uh, men, tidak uh, menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena hawa nafsu. Ketika orang itu bertakwa kepada Allah, maka kekaburan dan kesamar-samarannya itu hilang karena dia sudah berhasil melepaskan dirinya dari keterikatan dengan hawa nafsu dan menyatakan ketundukan total untuk Allah semata. Dengan begitu menjadi jelaslah uh, bagi dia segala-galanya. Ya. Nah, jadi ma'iyatullah yang disebutkan di sini kebersamaan Allah dengan hambanya itu uh, adalah dalam pengertian ma'iyah khasah kebersamaan dalam artian yang khusus Ma'iyatullah itu ada dua. Ma'iyah khasa, ada ma'iyah ammah. Kebersamaan Allah yang khusus, yaitu pengertiannya ialah e, pertolongan Allah yang bersama orang itu, pemeliharaan Allah, e, penjagaan Allah, petunjuk Allah, hidayah, <clears throat> hidayah dan taufik dari Allah itu ma'iyah khasah kebersamaan Allah dengan hambanya dalam pengertian khusus ma'iyah ma'iyatullah al-amma kalau kebersamaan Allah dengan hambanya dalam pengertian umum itu ialah bahwa Allah beserta seluruh hambanya ya semua hambanya itu di dalam ilmu Allah Allah ilmu Allah meliputi semua hambanya wa huwa ma'akum ainama kuntum dan dia Allah beserta kalian di mana saja kalian berada maksudnya beserta kalian di sini yaitu Allah eh, ilmunya meliputi semuanya meliputi kalian dalam segala gerak-gerik kalian zahir maupun batin ya siapa yang tidur ini kenapa jangan tidur biar dapat manfaat barakallahu fi kalau ngantuk wudhu ha? ngantuk kalau dalam majelis ilmu itu dari syaitan kalau ngantuk di medan jihad itu dari para malaikat Allah mengirimkan para malaikatnya untuk membuat mujahidin itu tidak tegang terus santai kemudian istirahat tidur nyenyak ah, itu dari Allah ah, dengan mengutus para malaikatnya ah, ketika para mujahidin dalam keadaan menghadapi musuh tapi kalau di majelis ilmu ada dari siapa tawud wailah wudhu uh, syaitan itu dari api dan api itu padam dengan air kata Nabi maka lah Begitu. Nah, jadi uh, dikatakan di sini ma'iyya amma kebersamaan Allah yang dalam pengertian umum itu meliputi ilmu Allah uh, yang menyertai semuanya dimanapun kalian berada tidak lepas dari ilmu Allah ya nah kalau Eh, ma'iyah amma ilmu Allah yang meliputi semuanya, itu meliputi muslim maupun kafir, mukmin ataupun munafik, itu tidak lepas dari ilmu Allah. Ya. Nah, tetapi ma'iyah khasa itu khusus uh, meliputi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Maka ilmu Allah eh, yakni pertolongan dan pemeliharaan Allah hidayah dan taufik dari Allah itu menyertai hamba-hambanya yang apa dicintainya itu maya khasa wal apa ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu biru uh, eh, apa uh, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Nah, ini ayat menunjukkan apa? Mahiyah khasah. Nah, kebersamaan Allah dalam pengertian khusus. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar besertanya Allah dengan orang-orang yang sabar di sini dalam pengertian yang khusus yaitu pertolongannya, penjagaannya, pemeliharaannya selalu beserta orang yang sabar. ha? Nah, uh, maka cukup orang-orang yang berbuat ihsan itu mencapai kemuliaan ketika Allah, dikatakan Allah beserta mereka. Ya, innallaha ma'al ladzina taqau, Allah beserta orang yang bertakwa walladzina hum muhsinun. Dan juga Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Ya ini eh, besertanya Allah di sini apa? Ma'iyah khasa kebersamaan yang dalam pengertian khusus yaitu eh, pemeliharaan Allah, kemuliaan dan eh, bimbingan Allah ya bagi hamba itu untuk selamat dari dolal, dari kesesatan, untuk selamat dari uh, bidah, wasyirik, wa wal ifrat, tafrid, wal ghulu, melampaui batas dan sebagainya. Iya. Wa idza ahbabta ayyakuna Allah ayyakuna Allah ma'aka apabila engkau ingin Allah itu beserta engkau fa'alaika an takuna muhsinan maka wajib engkau berbuat ihsan untuk engkau menjadi muhsin orang yang berbuat ihsan fi a'malika dhahirah wal batinah dalam amalan-amalanmu yang dohir maupun yang batin nah, engkau harus berbuat ihsan bagaimana berbuat ihsan dalam amalan yang dohir dan batin sudah dijelaskan sebelum ini yaitu kesimpulannya harus dalam amalanmu itu ada dua unsur yaitu ikhlasul amal lillahi wahda mengikhlaskan amalan itu untuk Allah semata murni niatnya untuk Allah semata dan yang kedua yaitu al-ittiba mengikuti tuntunan Nabi uh, maka inilah eh, apa ihsan dalam seluruh amalanmu baik dalam dakwah, dalam jihad, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, bernegara, dalam menuntut ilmu semuanya harus ada dua unsur ini al-ikhlas lillahi wahdah dan mada al-ittiba ya. al-ittiba yaitu mengikuti tuntunan Nabi al-ikhlas membersihkan engkau dari syirik ya dari segala perbuatan syirik syirik yang kecil maupun syirik yang besar ya sehingga murni amalanmu untuk Allah yang kedua, al-ittiba membersihkan kau dari bid'ah. Ya. Uh, dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini adalah makna dari syahadatain. Syahadat la ilaha illallah itu syahadatul tauhid. Ya. Syahadat anna dan Rasulullah itu syahadatul ittiba. Ya. Syahadat tauhid menyatakan persaksian untuk mentauhidkan Allah dalam seluruh amalan peribadatan, mengikhlaskan seluruh amalan ibadah itu untuk Allah dan dengan syahadat tauhid itu berarti engkau membersihkan seluruh amalanmu itu dari syirik. Syahadatul ittiba yaitu berbunyi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ini menyatakan engkau ittiba mengikuti tuntunan Nabi dalam seluruh amalan-amalanmu sehingga engkau dengan begitu bebas membe membersihkan diri membebaskan diri dari beda beda ya nah uh, engkau menjalankan sunnah pada seluruh amalanmu engkau menjalankan sunnah Nabi, tuntunan Nabi dalam dakwah, dalam jihad, dalam engkau berumah tangga, dalam engkau bermasyarakat, dalam engkau individumu, pribadimu, menjalankan sunnah padanya, dalam engkau belajar, dalam engkau mengajar, dalam engkau segala aspek kehidupanmu menjalankan sunnah Nabi. Engkau lakukan semuanya itu untuk apa? Ya, untuk apa engkau lakukan semuanya itu? Adalah untuk Allah. Ya, untuk mencapai mardatillah. Begitu. Nah, maka kalau engkau berbuat demikian, berbuat ihsan dalam seluruh amalanmu yang zahir maupun yang batin, itu Allah akan besertamu. Ya, Allah akan besertamu. Kalau Allah menjadi backingmu, Allah menjadi backingmu, ah, sudah selesai. kekuatan manapun di muka bumi ini yang mampu untuk berhadapan dengan kekuatan Allah mustahil, tidak bisa. Ya, tipu daya yang manapun yang ditujukan kepada engkau tipu daya di dunia ini semuanya kumpul manusia dan jin jadi satu untuk melakukan tipu daya terhadap engkau eh, tapi ke, kalau engkau beserta Allah yakni Allah beserta engkau selesai Allah sebaik-baik zat yang membalas segala tipu daya ya nah jadi jangan terlalu risau dengan cerita uh, wah ini Amerika berencana begini, Ing Inggris berencana begini, Yahudi berencana begini, Zionisme berencana. Wah, sudah sampai berbusa-busa mulutnya menceritakan makar-makar ini politik dan tipu daya eh, manuver-manuver tai kucing semuanya itu semuanya itu akan sangat lemah berhadapan dengan dengan kekuatan Allah. Semuanya itu akan menjadi kecil, tidak ada artinya di hadapan makrullah, di hadapan tip, apa balasan tipu daya Allah. Wallahu khairul makirin. Wa makaru makran kubara. Ah, dan mereka kata Allah membuat makar yang besar ha? walau fa'alu eh, seandainya mereka bisa mengerjakan makar itu kata Allah eh, itu gunung-gunung pun bisa pindah dari tempatnya ha? itu seandainya mereka bisa menjalankannya untuk menggambarkan betapa besarnya makar yang mereka bikin musuh-musuh itu tapi semuanya itu huh, habis seperti apa ke, sekapas yang ditiup itu tidak ada artinya sama sekali berhadapan dengan kekuatan makar balasan makar Allah dibalik oleh Allah makar itu menghantam mereka sendiri nah itu kekuatan Allah ya jangan jangan engkau apa sedikit pun ragu dengan pembelaan Allah terhadap engkau ketika Allah beserta engkau ya segala eh, berita-berita macam-macam itu sudah kembalikan kepada Allah ya serahkan kepada Allah karena pada hakikatnya kita tidak mampu untuk menghadapi segala makar-makar itu ya makar-makar e, para musuh-musuh Allah dari kalangan manusia dan jin itu sedemikian dahsyatnya kita tidak mampu untuk menghadapinya. Kembalikan kepada Allah dan juga ketidakmampuan kita itu juga kembalikan kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah berbuat ihsanlah dalam semua amalanmu dalam ibadahmu dalam tauhidmu dalam segala tingkah lakumu engkau berbuat ihsan lah berusaha untuk berbuat ihsan yaitu men, me, menegakkan dua amalan tersebut yaitu al-ikhlas wal wal ittiba sudah engkau kerjakan semuanya itu uh, nanti Allah sendiri yang akan menghadapi segala makar-makar itu. Waqat wa'adakallahu wa'adan karima. Sungguh Allah telah memberi janji kepadamu dengan janji yang mulia. Yaitu firman-Nya, Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan dia Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan. Fattaqwa qarinatul ihsani. Maka takwa itu adalah qarinah, indikasi bukti konkret daripada perbuatan ihsan wa huwa syaqiquha dan takwa itu adalah gandengannya syaqiq saudaranya ihsan takwa itu syai'an mutalaziman takwa dan ihsan adalah dua perkara yang saling e, merupakan konsekuensi dari satu satu dengan yang lainnya. Kalau orang bertakwa, maka dia berehsan. Kalau orang berehsan, pasti dia bertakwa. Tidak mungkin orang itu berbuat ehsan kalau dia tidak bertakwa. Hah? <clears throat> Waruknani azimani dan keduanya ini adalah ehsan dan takwa merupakan apa rukun yang atau fondasi dasar yang kuat, yang besar. Taqwallah allati tatajalla fi imtidali amrihi wa ijtinabi nahyihi. Allah itu ialah dikatakan mempunyai pengertian tatajalla tampak dohir pengamalannya itu ialah ketika seorang imtithal amrihi menjalankan perintah Allah wajtinab nahyihi dan menjauhi larangan Allah wa mutaba'ati rasulihi dan mengikuti rasul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alaihi salatu wasallam qaulan wa fi'lan wa amalan mengikuti rasul dalam perkataannya dalam perbuatannya maupun dalam amalannya dohiran wa batina baik secara dohir maupun secara batin. Ini takwa Allah. Ya. Nah, ah. wal ihsan wal ihsan fi kulli syai'in al ibadati dhahirati wal batinati dan berbuat ihsan eh, dalam segala sesuatu dalam perkara ibadat maupun eh, baik itu zahir maupun batin aqwaluha wa af'aluha wa amaluha ala nahjis sahih wal wajhis sarih. Melakukan semuanya itu dengan e, cara yang benar dan dengan bentuk yang jelas, tegas, benar. Nah, ya. Itu takwa dan ihsan berpasangan satu dengan yang lainnya. e, takwa ialah e, semangat kesiapan untuk tunduk kepada perintah Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya, uh, dan mengikuti Rasul dalam segala aspek kehidupan, uh, mengikuti tuntunan Nabi, menegakkan sunnah dalam segala amalannya, ini takwa. al yaitu menjalankan semua itu, menjalankan amalan mengikuti sunnah Nabi, menjalankan amalan menjauhi bid'ah, menjauhi syirik, Eh, menjauhi ahli bid'ah, menjauhi ahli syirik, semuanya itu dilakukan dengan tuntunan sunnah Nabi, ya eh, dengan ilmu. Ha. Ini ihsan, ya dengan manhaj yang benar, dengan cara-cara yang benar. Sebab eh, banyak orang yang mempunyai semangat mentaati Allah dan Rasulnya, ya, tetapi caranya tidak di atas dasar ilmu, tetapi semata-mata semangat saja tanpa ilmu akhirnya terjerumus kepada al-hulu eh, melampaui batas al-ifrat terjatuh pada ifrat atau bahkan kalau sudah capek terjatuh pada tafrid al-ifrat melampaui batas dalam semangat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu melampaui batas dalam menjauhkan diri dari larangan Allah dan Rasulnya ya eh, gulu akhirnya terjatuh pada gulu eh, tafrid itu ya melampaui batas dalam meremehkan perintah dan larangan Allah akhirnya gampang-gampang apa membuat gampang dengan dalil membuat gampang agama terus akhirnya bukan membuat gampang agama yang terjadi apa meremehkan ketentuan agama meremehkan batas-batas halal dan haram, meremehkan batas-batas sunnah dan bid'ah, meremehkan batas-batas tauhid dan syirik dan begitu selanjutnya. Ini tafri lawan daripada al-ifrat tadi. Dua-duanya ini bahaya dan ini dua-duanya ini menyebabkan kebinasaan pada manusia. wa qawlihi dan juga firman Allah Ta'ala yang menjadi dalil tentang ihsan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taquma wa taqallubaka fis sajidin dan bertawakallah kepada Al Aziz Ar Rahim yang maha mulia dan yang maha penyayang alladhi yaraka Ya Allah yang melihat engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina taqumu ketika engkau berdiri eh, dalam menegakkan salat wa taqallubaka sajidin dan ketika engkau bolak-balik eh, bersama orang-orang saj, apa orang-orang yang sajidin, orang-orang yang sujud. Ya. Nah, dikatakan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali dalam penjelasan di bawah itu Wastadalla rahimahullah di sini beliau rahimahullah beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berdalil qaulihi tabaraka ta'ala dengan firman Allah yang maha mulia dan maha tinggi wa tawakkal al azizir rahim alladhi yaraka hina taquma wa wa taqallubaka fis sajidin innahu was samiul alim yaitu surat asy-syu'ara ayat ke 217 sampai 220. Wahadil ayat dan ayat-ayat ini min ablagil mawairi adalah termasuk daripada nasihat dari Allah yang paling uh, tajam atau jihad rabbaniyatis sadidah dan termasuk bimbingan Allah taujihat Rabbaniyah bimbingan Allah yang sedidah yang benar ya liannahu karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala amara bitawakkuli ala Allah azza wa jalla Allah memerintahkan supaya hambanya ini bertawakal kepada Allah ya nah wa man tawakkala ala Allah dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi dia. Ya, wa may Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka dia Allah yang akan mencukupi hambanya itu. Ini janji Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, wallahu la yukhliful mi'ad dan Allah itu tidak akan menyelisih janjinya. Kalau seorang menjalankan perintah Allah untuk bertawakal kepadanya, maka uh, akan dia melihat bukti pertolongan Allah itu. Akan dia melihat bukti bahwa Allah itu akan mencukupi dia segala keperluannya, pasti itu. Ya. Eh, wa isyarun li ummati li ummatil Qur'ani dan di dalam bimbingan Allah di ayat-ayat ini ada uh, satu peringatan uh, dirasakan di sini li ummatil Quran untuk umat uh, yang membaca dan beriman yang beriman dan membaca Al-Qur'an ini bi Allah tabaraka taala bahwasannya Allah yang maha mulia dan maha tinggi uh, apa ini لأن الله تبارك وتعالى بحركاتها وسكناتها Allah selalu menyertai harakatiha dalam segala gerakan yang ada pada umat ini dan dalam segala kondisi ketenangan mereka wa dan bolak-baliknya mereka semua itu la takhfa alaihi khafiyatan min dalik tidak tersembunyi dari Allah sedikit pun ha? Eh, dari semua itu wa khatamal ayata dan Allah menutup ayat ini bismaini karimaini dengan dua nama yang mulia yaitu ahaduhuma yang pertama as-sami'u Allah mempunyai nama as-sami' wadani al-alim al-alim nama Allah yang kedua disebutkan di ayat ini العليم وفيهما إثبات صفة إثبات صفتين ذاتيتين dalam dua nama ini ditetapkan adanya dua sifat Allah yang merupakan sifat yang ada pada zatnya yaitu al-ula itsbatu sam'i lillahi azza wa jalla penetapan bahwa Allah mempunyai pendengaran As-Sami memberitakan nama Allah As-Sami di situ memberitakan bahwa Allah mempunyai hmm, apa sifat mendengar, maha mendengar. Wasania al-alim yaitu isbatul ilmi kadalika. Juga ditetapkan dari dari nama al-alim yaitu sifat Allah yaitu yang mempunyai ilmu ilmu Allah meliputi segala sesuatu sifatani hakikatani dua sifat ini adalah uh, kita yakini adanya sebagai dua perkara yang hakiki yang benar-benar adanya Ta, uh, eh, taliqani keduanya mencocoki bi'azamatillah wa jalalih dengan kebesaran dan keagungan Allah. Jadi uh, kalau berbicara tentang kaifiyah, cara-cara bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah berilmu, uh, semua itu talikani mencocoki dengan apa? Dengan keagungan dan kebesaran Allah. Tidak bisa diserupakan dengan apapun dari kalangan makhluk ini karena memang Ah, kalau sifat makhluk sehebat apapun bisa diukur ya bisa diukur dengan ukuran tertentu tapi kebesaran Allah keagungan Allah tidak bisa diukur dengan ukuran manapun sifat Allah yang maha agung tidak bisa diukur dengan ukuran apapun Allah maha mendengar maka segala yang uh, bergerak segala yang bersuara segala yang berbicara semuanya didengar oleh Allah dan Allah mencatat semua omongan itu. Nah, dan Allah tidak akan luput dari catatan tentang omongan-omongan itu sehuruf pun semuanya uh, dicatat oleh Allah. Ya. Nah, tentu uh, bagaimana Allah mendengarnya itu sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Kalau makhluk mendengar dengan gendang telinga, iya, dengan gendang telinga. Kalau gendang telinganya rusak, maka er, jadi budek, jadi nggak mendengar, tuli. Ya, nah itu kalau makhluk pendengaran yang ada pada makhluk. Allah maha suci untuk serupa dengan makhluk. Allah tidak pernah uh, apa terlintas satu waktu pun dulu dan sekarang dan yang akan datang bahwa dia terganggu pendengarannya. Maha suci Allah untuk yang demikian. Uh, pendengaran Allah itu azali. Ya, yakni uh, eh, sejak dulu tidak berpermulaan adanya dan abadi se selama-lamanya abadi tidak berakhiran itu uh, sifat Allah ya maka sifat Allah yang demikian ini tidak uh, tidak bisa diserupakan dengan apapun dan tidak bisa diukur dengan apapun sehingga kita katakan bahwa Allah Maha mendengar cara mendengar Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya ketika engkau berbisik-bisik dengan Allah dengan hatimu engkau berbisik-bisik dalam qiyamul lail dalam engkau berdoa di keheningan malam yang kelam ha wanasuniyam dan manusia dalam keadaan sedang tidur ya engkau sujud kepada Allah memohon kepada Allah mengadu kepada Allah curhat kepada Allah ya maka Allah Maha mendengar semua itu dan Allah akan menjawab doamu itu tanpa orang tahu bahwa engkau kiamulail, tanpa orang tahu bahwa engkau berdoa kepada Allah tanpa orang tahu bahwa engkau telah merintih kepada Allah. Ya, orang taunya orang ini kekar, orang ini tegar, nggak pernah mengeluh dalam hidupnya. Padahal eh, kekuatan imannya itu mengharuskan dia untuk selalu mengeluh kepada Allah, selalu merintih kepada Allah, ya, eh, sehingga menjadi kekuatan mental bagi dia, kekuatan jiwanya untuk tegar, dalam menghadapi segala problem, segala kesulitan, segala ancaman, segala mara bahaya, semuanya uh, dihadapi dengan mengeluh dan mengeluh, mengadu kepada Allah. Nah, Allah Maha mendengar semua itu dan Allah Maha tahu kalau engkau sungguh terus-menerus mengharapkan dan menggantungkan harapanmu hanya kepada Allah. Begitulah ihsan Nah, dan begitulah sungguhnya yang kita yakini dari eh, keagungan Allah dalam menjalankan ihsan ketika kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Tafadhal. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang belum saya baca eh, pekan lalu, minggu lalu. Kata penanya, apakah ada keharusan atau ketentuan khotib Jumat sekaligus sebagai imam sholat Jumat? Nah, memang sunnahnya eh, khotib itu sekaligus bertindak sebagai imam eh, dalam melaksanakan sholat Jumat. Namun tidak mengapa seandainya khotib mempersilahkan orang lain untuk menjadi imam. Nah, tetapi sunnahnya, tuntunannya khotib itu juga berfungsi sebagai imam dalam sholat Jumat. Kata penanya apakah ada ketentuan sholat Jumat harus dihadiri oleh minimal 40 orang tidak ada ketentuan yang demikian. Ya. Sholat Jumat itu dilaksanakan asal memenuhi rukun-rukunnya, yaitu ada imam, ada makmum, telah masuk waktu, ya, ada khutbah, kemudian ada sholat. Nah, e, bisa jadi dihadiri oleh eh, lima orang, tiga orang, eh, atau dua orang minimal sebab satu orang nggak bisa melaksanakan sholat Jumat ya ketika mendengarkan khutbah id apakah juga tidak boleh berbicara seperti ketika mendengarkan khutbah jumat kalau mendengarkan khutbah id memang tidak boleh berbicara walaupun tidak sekeras larangan ketika uh, adanya khutbah Jumat. Kalau orang berbicara ketika khutbah Jumat, maka kata Nabi, fakat langau gugur eh, amalan Jumatnya, ya pahala Jumatnya gugur karena apa itu berbicara ketika khotib sedang berkhutbah. Nah. Tapi ketika masalah ketika khotib ber khotib id berkhutbah Allah alam uh, tidak uh, sepengetahuan saya tidak seper, sekeras ketika masalah uh, khutbah Jum'ah namun keharusan men, uh, anjuran untuk mendengar khutbah itu anjuran sangat keras untuk mendengar khutbah itu jelas ada kata penanya bagaimana hukum memasang gigi palsu atau gigi pasangan nah, kalau memasang gigi palsu itu adalah untuk kesehatan yaitu karena untuk uh, makan eh, minum supaya bisa mengunyah karena giginya sudah ompong nah, itu adalah mubah boleh tapi kalau memasang gigi palsu adalah untuk e, kecantikan, ini termasuk al-washimah wal mustaushimah. Al-washimah yang mengukir giginya. Ah, wal mustaushimah wanita yang minta diukirkan giginya. Ah, dan itu adalah kata eh, hadis ini dilaknat oleh Allah wanita yang demikian atau pria yang demikian. Bila memasang gigi palsu itu untuk kecantikan atau untuk e, kegantengan ya, bahada yang dikutuk oleh Rasulullah SAW. Alaihi Kata penanya bagaimana hukum berdagang campur dengan perempuan khalwat atau ikhtilat? Ah, ya ikhtilat bercampur laki perempuan itu dilarang dalam segala keadaan ya namun berdagang berjual beli laki dengan perempuan nah, itu perkara mubah ya yang jelas di situ harus ada hijab ya hijab syar'i laki dari perempuan namun kalau tidak bisa dijalankan hijab syar'i ya diupayakan apa yang bisa diupayakan untuk terhindarnya ikhtilaf tercampur e, laki perempuan e, ya boleh kau berdagang e, dengan perempuan dalam batas yang ditentukan oleh syariah ya jangan sambil e, berbicara tentang harga terus ceplek-ceplekan nah, itu, nah, terus cubit-cubitan, terus apa? Ada ah, haram perdaganganmu, duniamu mengajak kamu ke neraka itu namanya ya. Tapi engkau tegas uh, apa eh, menjaga diri dari yang haram itu uh, maka tetap saja berdagang laki perempuan itu tidak mengapa yang penting di eh, ditegakkan padanya hijab syar'i sebisa-bisanya Kata penanya, bagaimana penjelasan atau pengertian tentang hadis eh, tentang dalil dimana eh, di mana ada hadis menyatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha dengan hadis kullu bid'atin dalalah nah, kalau hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizru fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha sanna sunnatan hasanatan itu maknanya ialah mempelopori amalan yang baik. Sedangkan amalan yang baik itu syaratnya apa? Apa? Al-ikhlas dan al-ittiba. Ikhlas bersih dari syirik, al-ittiba bersih dari bid'ah. Itu sunnatan hasanatan. Siapa yang mempelopori umat melaksanakan amalan yang demikian ini terus diikuti oleh yang lainnya falahu ajruha wa ajru man amila biha maka baginya pahala dan juga pahala untuknya ketika orang mengikuti uh, amalan dia itu kepeloporan dia itu wa man sanna sunatan sayyatan dan siapa yang mempelopori amalan yang jelek Palaihi wisruha wa wisru man Maka atasnya dosa dan dosa orang yang mengikuti jejak dia, mengikuti kepeloporan dia itu. Ya. Ha. Sunnah sayyi'ah uh, amalan yang jelek itu ialah amalan yang mengandung padanya uh, syirik, bid'ah atau maksiat. Ya. Maka siapa yang mengikuti eh, siapa yang mempelopori umat untuk berbuat bid'ah, berbuat syirik, berbuat eh, maksiat terus diikuti kepeloporan dia itu oleh orang lain maka dia dapat dosa dan dosa orang mengikuti dia itu. Ya. Adapun kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar itu Nabi menyatakan semua bid'ah, semua penyimpangan, penyimpangan dari tuntunan Nabi itu adalah uh, dolalah sesat dan semua yang sesat itu finar di neraka jadi uh, tidak ada kaitannya dengan perkara mansana sunatan itu tadi jadi bid'ah itu uh, tidak ada kaitannya dengan pengertian yang disebutkan tadi sunnah uh, hasanah itu Sebab tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah Tolala Tidak ada bid'ah yang baik. Ya. Nah, semua bid'ah dikatakan oleh Nabi Tolala Ya. Kata penanya, anak mau tanya mengenai doa yang sesuai tuntunan sunnah. Apakah dengan mengangkat tangan atau dengan tidak mengangkat tangan? Apakah ada dalil keduanya? Apakah sahih dan dapat dipakai berhujjah? Yang menurut sunnah doa itu mengangkat tangan kecuali di atas mimbar. Kalau mengang, eh, kalau doa di atas mimbar bukan dengan mengangkat tangan yang ditunjukkan oleh Nabi yaitu dengan menunjuk jari telunjuk. Itu kalau doa di atas mimbar. Nabi tidak mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di atas mimbar. Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya ketika di atas mimbar dalam doa. Ya. Adapun doa yang di lain itu beliau menganjur menunjukkan dan menganjurkan orang untuk mengangkat tangan menengadah ke langit Eh, Allah yang berada di atas langit sana kita memohon dengan menengadahkan kedua telapak tangan kita ke langit itu sunnah Hah? sekian banyak hadis-hadis sahih yang menunjukkan pengertian ini ya adapun kemudian eh, urean-urean uh, uh, dari para ulama mujtahidin rahimahumullah yang menilai e, bahwa doa mengangkat kedua telapak tangan menengadah ke langit sebagai e, perkara e, eh, beda atau yang semacam itu, ah, itu ijtihad. Ijtihad para ulama. Ijtihad siapapun bila berhadapan dengan hadits sahih farmi biha ardal haid katanya Imam Syafi'i hempaskanlah pendapat-pendapat ijtihad-ijtihad itu ke tembok sampai gepeng ya jangan engkau berpegang dengan ijtihad meninggalkan hadis sahih tapi hendaknya engkau meninggalkan ijtihad para ulama berpegang dengan hadis sahih ketika hadis sahih menyatakan pendapatnya. Seperti contohnya sholat duha. Hadis sahih sekian banyak menyatakan anjuran sholat duha dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim berpendapat, berijtihad. Beliau adalah e, mujtahid, ya, imam dalam hal ilmu, beliau adalah mujtahid. Beliau beristihad bahwa sholat duha kalau terus-menerus itu adalah bid'ah. Itu istihad beliau. Kemudian berhadapan dengan hadis Nabi yang menganjurkan uh, untuk sholat duha sampai Abu Hurairah dikasih pesan sama Nabi, kau pegang pesanku. Sholat duha dua rakaat sepanjang hidupmu. Sholat apa Wetir sebelum tidur, puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulan, yaitu penanggalan Hijriah sepanjang hidupmu. Kata Abu Hurairah, aku pegangi wasiat beliau ini sampai mati. Maka ketika Abu Hurairah menyampaikan riwayat Rasulullah berpesan demikian, kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan ijtihadnya bahwa sholat duha terus menerus itu adalah bid'ah, ambil pendapatnya itu kait lemparkan ke tembok sampai gepeng berpeganglah dengan pendapat Rasulullah atau dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita menghargai dan memuliakan ijtihad para ulama ha, sebatas ijtihad tidak boleh menjadi dalil omongan omongan para ulama itu tidak boleh menjadi dalil. Yang menjadi dalil hanya apa? Omongan Allah dan Rasulnya. Demikian pula perkara doa, mengangkat tangan. Ada waris sunnah dalam hadis-hadis sahih memberitakan yang demikian. dalam Sunan Tirmidzi dan dalam banyak riwayat menunjukkan demikian itu adalah sunnah. Adapun eh, kalau sebagian ulama berpendapat itu beda, maka sebatas itulah eh, kita hargai dia sebagai ulama dan istihadnya eh, kita yakini ketika berselisih dengan sunnah Nabi adalah istihad yang salah dan istihad yang salah yang beristihad dapat satu pahala. Ah, demikian. Tapi tidak boleh kita muliakan tapi tidak boleh kita ikuti. Kalau sudah menyelisih sunnah. Katanya kata penanya bagaimana cara kita meminta maaf pada hari raya pada wanita yang bukan mahram? Apakah dalil keharuman menyentuh wanita yang bukan mahram sahih atau bersifat mutlak tanpa membedakan hari? Uh, Kau nggak usah repot-repot cari keterangan bagaimana caranya minta maaf di hari raya. Sebab tidak ada ketentuan minta maaf pada hari raya itu tidak ada. Ya? Dan lagi perkara mau minta maaf kepada wanita yang bukan mahrammu dan bukan istrimu maka yang engkau menyatakan minta maaf itu dengan kata-katamu kepadanya ha? Ya? dan uh, hanya sebatas itu. Tetap uh, ketentuan hijab itu tidak boleh dilanggar. Larangan menyentuh wanita yang bukan mahram dan bukan istrimu itu mutlak. Selama dalam keadaan normal. Kalau keadaan abnormal yaitu umpamanya dalam pengobatan uh, orang sakit yang itu perkara darurat, maka ini bukanlah sesuatu yang dilarang ya tapi kalau tidak ada alasan e, kondisi demikian haram menyentuhnya ha? sampai kata Nabi lebih baik engkau ditusuk tanganmu tembus dengan besi yang panas itu lebih baik daripada engkau menyentuh wanita yang bukan mahrammu bukan pula istrimu Ya. Ini ada pertanyaan selebaran solawat wahidiyah. Solawat wahidiyah atau apa? Uh, sholat nariyah semua itu adalah bentuk-bentuk sholawat yang beda yang dibikin oleh kaum tarekat sufiyah untuk mm, apa menjalankan amalan-amalan ibadah yang tidak merujuk kepada Alkitab was sunnah di mana salawat wahidiyah uh, dan salawat nariyah, salat nariyah semuanya itu uh, mengandung uh, apa unsur tawasul uh, eh, tawassul bil khalqi ilal khaliqi uh, tawassul dengan uh, makhluk untuk apa berdoa kepada Allah. Jadi engkau jangan mengamalkan solawat-solawat yang ginian, Hendaknya engkau merujuk kepada solawat sunnah Nabi. Wallahi kalau engkau pelajari macam-macam solawat yang dituntunkan dalam sunnah Nabi, sudah kebet, luber, tidak ada waktu lagi engkau berpikir untuk cari model-model solawat yang lainnya. Hah? Kalau engkau tahu e, bagaimana zikir-zikir Nabi, sudah luber kebet sudah. Gak ada waktu lagi engkau berpikir cari model zikir selain sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok mau cari lagi yang lainnya sementara engkau belum mempelajari yang dituntunkan oleh Nabi? Hah? Jadi, nah disitulah sebabnya. Maka harus belajar. Ya? Nah, perlu di samping halakoh ilmu tentang tauhid ini nanti insya Allah mestinya ada halakoh tentang fiqh, tentang ibadah, ya, tentang bagaimana sunnahnya uh, wudhu, bagaimana sunnahnya sholat, bagaimana sunnahnya puasa, bagaimana sunnahnya amalan-amalan uh, ibadah khasa itu. Nah, sehingga eh, tauhidmu benar, ibadahmu benar, muamalahmu benar. Wah, kalau sedang kau bisa menegakkan ihsan dalam semua amalan-amalan itu, wah nikmatah, wah nikmatah betapa nikmatnya hidup ini. Nah, ketika diberkahi oleh Allah dalam segala amalan-amalan itu. Nah, nah jadi ikhwana uh, sungguhnya masih banyak, masih banyak yang belum kita ketahui. Uh, karena itu jangan kita meremehkan uh, perkara sunnah ini, ya. Aduh, banyak benar ya pertanyaan. Gimana kata penanya? Bagaimana tuntunan setelah sholat tuntunan setelah sholat yaitu wirid-wirid yang dituntunkan wirid-wirid yang dituntunkan Uh, istighfar tiga kali astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sebelum istighfar takbir dulu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kemudian istighfar astagfirullah astagfirullah astagfirullah kemudian mada setelah itu uh, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ha. Kemudian uh, kita membaca wirid subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Uh, membaca ayat kursi sekali, membaca qul wallahu ahad kalau maghrib sama subuh tiga kali masing-masing eh, kemudian kulau berabil falak khusus untuk subuh dan maghrib tiga kali kulau berabil nas tiga kali tapi selain subuh dan eh, mada selain subuh dan maghrib itu masing-masing sekali eh, nah eh, itu tuntunan-tuntunan wirid-wirid dalam sholat ya jadi uh, kalau kita menjalankan itu masya Allah fadilah kata Nabi seandainya um, dosamu itu seluas uh, eh, kue di lautan semua itu bila engkau uh, selalu berwirit dengan wirit-wirit ini uh, sesudah sholat setiap sesudah sholat lima waktu sholat wajib maka akan diampuni dan dihapuskan dosa-dosa itu. Siapa yang setiap sholat lima waktu membaca ayat kursi, nas, itu kata Nabi tidaklah dia terhalang untuk masuk surga kecuali karena dia masih hidup di dunia. Artinya begitu mati, plum sana ha, sampai di sana. Ya, jadi luar biasa amalan-amalan sunnah terlalu banyak yang belum kita amalkan. Jangan cari-cari yang beda-beda. Ya. Bagaimana metode belajar yang baik sesuai syariah? Tuntunan belajar yang baik itu ilmu itu dimengerti dan dihafal sehingga bisa untuk diamalkan dan disampaikan pada orang lain. Kalau nggak bisa dihafal ya sudah dimengerti untuk dirimu sendiri yang penting. Nah, kalau tidak bisa dihafal. Nah, data penanya, Ustaz tolong jelaskan kenapa pada Nama Rasulullah ada yang menyebutnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sallallahu alaihi wasallam. Di antara dua, sebut, dua sebutan tersebut mana yang lebih utama? Yang lebih utama ialah yang solawat itu lengkap. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat Allah atas beliau ya dan salawat Allah atas ahli bait beliau lengkap dan salam Allah atas beliau ya begitu ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam pembahasan beliau satu kitab khusus tentang solawat Nabi nah, yaitu kitab Jala'ul Fis salah ala khairil anam lengkap dibahas solawat yang paling utama nah, di antaranya ialah sholawat yang juga di samping untuk beliau juga untuk ahli bait beliau Kata penanya, apa yang harus kita lakukan apabila pemerintah menyatakan perang pada Malaysia demi mempertahankan hambalat. Sedangkan Malaysia adalah negara yang mayoritas muslim. Kita dituntunkan oleh agama ini untuk taat kepada pemerintah dalam perkara yang baik dan berlepas diri dalam perkara yang yang tidak baik. Maka percekcokan Indonesia dengan Malaysia perkara wilayah, perkara ambalat dan sebagainya. Fahada perkara yang terdapat padanya e, kesamar-samaran. Permasalahannya kita berhadapan dengan muslimin, sesama muslimin. Maka itu lebih baik dalam perselisihan antara sesama muslimin kita berlepas diri dari kedua belah pihak. Itu yang lebih selamat. Eh, sebagaimana yang dicontohkan oleh dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW dicontohkan oleh para sahabat beliau para sahabat ketika terjadinya perselisihan antar para antar para sahabat yaitu antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib di satu pihak dengan Sayyidina Muawiyah e, bin Abi Sufyan di pihak lain itu mayoritas sahabat berlepas diri dari mereka berdua ha? bahkan mengasingkan diri ke gunung untuk jangan terlibat dalam perselisihan di antara sesama kaum muslimin. Ya. Nah, jadi uh, wallahu alam begitulah yang mestinya kita faham Lebih dari itu saya tidak tahu. Iya, ada pen, penanya mengatakan bagaimana orang menjalankan ihsan secara zahir tapi e, mengingkari perbuatan ihsan itu secara batin. Jawabannya ini adalah munafik. E, menyembunyikan pengingkaran kepada sunnah Nabi tetapi menampilkan diri dengan menjalankan sunnah Nabi. Tentu kalau demikian keadaannya yang dimaksud orang oleh penanya itu ini ya ini munafik ya, dan nah, demikian pula kalau orang menampilkan diri bertauhid secara zahir tapi secara batin uh, dia berbuat syirik ada adalah musyrik ya bukan muahid nah Kata penanya, apakah ifrat dan tafrid seperti yang disebutkan di akhir surat Al-Fatihah? Karena kita disuruh berlindung dari yang dimurkai dan dari yang sesat. Ya, al-ifrat di surat Al-Fatihah itu ialah orang-orang yang zalim, orang Nasoro. Yang orang Nasoro itu e, beramal dengan semangat beribadah tapi tidak ada ilmu, tidak didasarkan pada ilmu, sehingga dolin, sehingga sesat, hulu melampaui batas. Ini dolin. Al-maghdubi alaihin, orang yang dimurkai oleh Allah atasnya, ini karena tafrid, yaitu orang Yahudi, mereka senang menuntut ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu itu. Kalau Nasoro tadi, senang beramal tapi tidak di atas dasar ilmu fahadat Efrat wa kata penanya bagaimana Ustadz untuk menghilangkan benci kepada orang yang pernah menyakiti eh, saya. Ya, engkau mestinya banyak-banyak istighfar, eh, banyak-banyak berdoa pada Allah minta supaya dihilangkan dendam dan kebencian itu. Karena perkara yang sifatnya pribadi itu, sifatnya orang mukmin itu ialah kalau disakiti cepat lupa dari orang yang menyakiti dia itu. Tapi kalau dibaiki hutang budi sampai mati dibawa mati ingat terus kebaikan orang tapi gampang lupa dengan kejelekan orang itu orang mukmin. Tapi orang munafik ingat terus kalau disakiti orang, tapi gampang lupa sama kebaikan orang, tidak tahu budi, gampang lupa sama kebaikan orang. Tapi kalau sudah disakiti, ya Allah, dendamnya itu dibawa mati. Nah, ini munafik. Nah, berlindunglah kepada Allah dari hati munafik semacam itu. Yang Eh, tidak gampang melupakan uh, ke, ketika disakiti oleh sesama mukmin ya ya namanya manusia ada kesalahan engkau ingat itu bahwa engkau juga manusia engkau juga mungkin berbuat salah dan menyakiti orang Nah, kalau engkau tindakanmu menyakiti orang diingat-ingat terus oleh orang itu eh, sama mukmin ah, sampai dibawa ke akhirat nanti bagaimana nasibmu Ya, kau pikir seperti itu. Nah, dan doalah kepada Allah minta supaya dihilangkan dari penyakit-penyakit nifak semacam itu. Kata penanya, Ana pernah mendengar bahwa ada hadis berbunyi yang bahwa memakai inai atau pacar di kuku bagi wanita adalah sunnah Rasul apakah hadis tersebut sahih? Jawabannya ya, memang sahih hadis itu menganjurkan wanita menghias diri dengan inai tadi dengan pacar itu uh, ini adalah sunnah. Huh? Eh, sampai diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ketika akan apa menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah uh, ditarik sama ibunya dengan paksa terus di apa diborehi dengan eh, daun pacar itu uh, sampai Aisyah menangis kok kenapa saya diginikan uh, saya tidak tahu kalau ternyata aku akan menikah dengan Rasulullah SAW setelah aku dikasih pacar seperti itu aku main-main sama teman-temanku ketika aku sedang main-main dipanggil oleh ibuku dan terus ditarik terus orang-orang di rumahku banyak ibu-ibu di rumahku pada mengucapkan selamat kepadaku. Aku heran, loh kok kenapa pada mengucapkan selamat? Ada apa ini? Kemudian aku di apa disuruh mandi dan di rias dan sebagainya. Ada apa ini? Dan ternyata aku menikah menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya enam tahun waktu menikah dengan Rasulullah. Jadi nggak ngerti kalau dia itu dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu atau KB karena takut tidak bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh atau soleha. Iya, kalau takut tidak bisa mendidik anak-anaknya, eh, wallah alam ini jangan-jangan menjadi syubhat. Tapi kalau eh, tidak eh, tidak bisa, eh, takut tidak bisa menyusui anaknya dengan sempurna, memang ini syar'i. Ha? dituntunkan oleh syariah wanita itu menyusui anaknya dua tahun nah karena e, takut e, sebelum sempurna menyusui anaknya sudah di, sudah hamil sudah diserundul sama adiknya maka dia memakai alat kontrasepsi bahada ya dibolehkan yang demikian itu E, jadi kalau alasan karena tidak bisa mendidik anak-anaknya saya tidak tahu ini Eh, bagaimana hukumnya. Kata penanya, Ustaz, riba atau membicarakan orang lain yang bagaimana yang dibolehkan. riba membicarakan kejelekan orang Islam sesama muslim yang dibolehkan kata Imam Nawawi ialah ada dalam beberapa perkara. Pertama, ketika orang itu berbuat kemaksiatan secara demonstratif, terang-terangan. Tidak ada malu untuk menyembunyikan keaiban dia, maka boleh mubah untuk dibicarakan keaiban orang itu. Kedua, ialah dalam perkara e, saksi di pengadilan. Iya, saya saksi, saya melihat dia mencuri begini begini begini. Saya saksi Pak Hakim, dia berzina dengan si fulana begini begini begini. Itu boleh. Walaupun perkara aib, tapi boleh dibicarakan di hadapan kodi sebagai saksi. Ya, bahkan dalam perkara ini apa sangat dianjurkan bagi yang menyaksikan itu untuk me, e, kalau dimintai saksi oleh kodi menyampaikan persaksiannya dengan jujur dan benar. E, ketiga ialah dalam perkara e, membicarakan keaiban orang yang berbuat beda sesat. E, Fulan bin Fulan dia telah berbuat kesesatan kesesatannya ialah ini ini ini ha. dan yang benar ialah bukan ini tapi itu dijelaskan dengan ilmu untuk menyelamatkan umat dari kesesatan si fulan itu fahada wajib ha. membicarakan keaiban orang dalam perkara jarh wa ta'dil yaitu periwayatan hadis. Fulan bin Fulan tidak bisa diambil riwayatnya karena dia itu kadzab. Bicarakan keaiban orang ini. Tapi harus dibicarakan demi untuk menjaga agama. Nah, dia tidak bisa diambil riwayatnya karena dia suka meriwayatkan riwayat yang mungkar. Nah, ini wajib karena untuk membela agama. Nah, namun Al Imam Ibn Rajab Al Hambali dalam kitab beliau Al Farqu Bainan Nasiha wa Ta'yib beliau mengingatkan batas halal haram dalam perkara-perkara ini sangat tipis. Hati-hati. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah di dalam menjalankan ini. Kalau kalian tidak berani selamat, kalau kalian tidak berani menyelamatkan diri kalian dari dari hawa nafsu ketika berbicara berghibah dalam perkara-perkara yang demikian ini tadi, jangan kalian berbuat. Tahan lisan kalian, lebih baik. Ya, kalau kalian tidak mempunyai hujah dalam hal ini, tahan lisan kalian. Sebab ketika orang berbicara tentang orang lain, kejelekan seorang mukmin yang lainnya ya dalam keadaan sesungguhnya si mukmin itu tidak pantas untuk dibicarakan keaibannya engkau terjatuh kepada perbuatan haram memakan daging saudaramu sendiri dosa besar maksiat besar jadi hati-hati sedikit saja jatuh pada kemaksiatan yaitu dosa besar yang akan dituntut nanti di Yomil qiyamah. Kalau engkau tidak berani untuk menjaga ini dan takut untuk menempuh ini, mulutmu jaga. Jangan bicara seenaknya karena membawa um, petaka bagi masa depanmu di akhirat nanti. Nah, ha? jadi semua itu sekali lagi harus dengan ihsan ya. Nah, sehingga akan selamat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.